بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولمن ولاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan para sahabatnya juga orang-orang yang mengikutinya bil ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin, para salafiyin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati-hati kita di atas manhaj di atas akidah di atas agama Allah Subhanahu wa taala juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan Jasad-jasad kita dalam sebuah majlis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fi Din rahimani rahimakumullah. Berkumpulnya kita di majlis ini tentu tidak lain dikarenakan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya ada bagi setiap mukmin bahwa mereka selalu meniatkan setiap amalannya mencari ridha Allah dan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentulah banyak Rintangan-rintangan yang menghalangi, Dikarenakan setiap orang Akan diuji Sesuai dengan kadar keimanannya Ketika seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Man asadun nasi bala'an Siapa manusia yang paling berat cobaan Maka Rasul mengatakan Al-Anbiya Suma salihun Suma al-amsal far-amsal Kata Rasulullah SAW Orang yang paling berat ujiannya Adalah para anbiya Kemudian orang-orang salih Kemudian orang semisalnya Dan orang semisalnya Dari hadis ini dipahami bahwa al-bala ujian itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Artinya, ketika kita telah mengatakan saya ingin menjadi seorang salafus saleh, saya ingin mengikuti langkah para salafus saleh. Artinya, kalian telah menyiapkan diri kalian di dalam sebuah barisan para salaf. Salafus soleh, orang-orang yang soleh, mereka akan diuji. Berarti ketika kita katakan bahwa kita akan melangkah seperti langkah mereka, persiapkan diri kalian, berarti kalian akan diuji. Akan diuji keimanan kalian, akan diuji dengan bala akan diuji dengan cobaan bahkan akan diuji dengan kenikmatan pasti jangan kita pernah berpikir bahwa setelah kita banyak beribadah ujian itu tidak datang tidak ujian pasti datang yang tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui Siapa yang betul-betul beriman dan jujur dalam keimanan dan siapa yang berdusta. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu syaitan iblis tidak akan membiarkan kita agar kita beribadah kepada Allah. Dia akan mencoba berusaha menghalangi agar kita tergelincir dan meninggalkan ibadah. Semakin besar ibadah tadi keutamaannya dan kewajibannya, maka akan semakin besar pula ujian dari atau gangguan dari syaitan tadi. Dan di zaman sekarang termasuk ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi fardu wajib bagi setiap individu adalah menjalani, memahami, mempelajari akidah mereka. Maka talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap setiap orang muslim. Ini ibadah. Dan kita harus meyakini bahwa kita di atas ibadah, di atas sebuah jalan yang jalan ini menempuh kemuliaan dan akan menjadikan kalimat Allah ya ulia, kalimat Allah yang menjadi tinggi. Ketika kita sadari bahwa ini jalan, jalan untuk beribadah, maka syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk mengganggu kita. Syaitan tidak akan membiarkan kita agar kita tetap terus bisa tolabul ilmi tidak akan pernah. Dia akan terus masuk masuk ke dalam akal kita, terkadang dia masuk dalam syahwat kita, terkadang dia masuk dalam angan-angan kita, terkadang dia masuk ke dalam diri kita dan menakut-nakuti kita. Semua akan ditempuh syaitan dengan tujuan supaya kita meninggalkan tolakul ilmi. Bahkan syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in ya Allah wa bi'izzatik demi kemuliaan demi kemuliaan Allah dia bersumpah dengan kemuliaan Allah dengan sifat Allah wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in Aku akan sesatkan mereka semua. Kalimat la'ughwiyannahum. Al-la'ughwiyannahum ada lam taukid, ada nun taukid takilah. Lam taukid di awal artinya pasti. Nun taukid di akhir. Nun taukid takilah berarti ada dua nun di situ. Pasti, pasti dan pasti aku akan sesatkan mereka sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan apabila datang dalam satu kata tiga bentuk sumpah, penekanan takkid berarti di depannya ada bentuk sumpah yang tersembunyi. Wallahi wa bi'izzatik demi Allah, demi kemuliaanmu la nahu pasti aku akan sesatkan mereka semua. Iblis bersumpah di hadapan Allah menyesatkan semua Bani Adam ajma'in ajma'in lafaz yang umum tidak terkecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali satu setelah dia bersumpah bahwa dia pasti menyesatkan seluruh Bani Adam dikarenakan hasad tapi satu golongan yang dia tidak bisa menyesatkannya satu golongan yang syaitan mengatakan satu golongan ini tidak akan dia bisa mengganggunya. Illa ibadaka minhumul mukhasin kecuali hambamu yang beribadah kepadamu ikhlas. Satu golongan yang mereka selamat dan bisa tetap teguh di atas ibadah kepada Allah. Mereka yang beribadah kepada Allah ikhlas ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam perkataan, ikhlas dalam niat. Ikhlas itu murni, tidak syirik, tidak riak, tidak mencari pujian, tidak mencari duniawi. Ini ikhlas. Tetapi ketika kemurnian ini kotor, semakin kotor kemurnian, semakin besar peluang setan masuk maka semakin murni niat tadi semakin tertutuplah pintu syaitan maka faktor yang paling banyak menyebabkan seorang tergelincir adalah tidak adanya ikhlas faktor yang paling banyak seseorang itu meninggalkan sunnah dan meninggalkan ibadah kepada Allah adalah ikhlas karena kurangnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pentingnya bagi seorang tolabul ilmi mengikhlaskan niat. Karena dengan niat ini dia akan terjaga. Jangan kita katakan ilmu saya yang menjaga, jangan. Tidak bisa ilmu menjaga kita kalau nafsu sudah dikedepankan. Jangan kita katakan amal saya, kekuatan saya menjaga saya. Tidak bisa. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa istiqomah. Ia kana dulu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Maka hamba Allah satu golongan yang syaitan telah berjanji di hadapan Allah bahwa mereka tidak akan bisa disesatkan adalah mereka yang ikhlas. Mereka yang ikhlas dalam niatnya, mereka yang ikhlas mencari Allah, mereka yang ikhlas dalam perbuatan, dalam perkataan, Ketika keikhlasan tadi hilang, yang diinginkan adalah pujian atau yang diinginkan adalah kedudukan atau yang diinginkan adalah harta, maka dia akan menjadi pengikut dan pengekor hawa nafsunya. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa ada tiga faktor. Tiga faktor ini tiga pintu yang dimana syaitan akan masuk ke dalam hati seorang hamba. Dan tiga pintu ini akan menyebabkan seorang hamba jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama yaitu pintu yang dikatakan pintu syahwat hawa nafsu keinginan ketamaan keserakahan ketidakpuasan ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar ini namanya syahwat syahwat ketika telah menjadi menguasai hati seseorang dia akan buta Ketika dia akan buta, akan hilang ilmunya karena dibutakan oleh syahwat tadi. Ketika seorang belajar hanya karena ingin dikatakan dipuji. Ketika seorang ingin belajar hanya ingin dihormati. Ketika seorang belajar hanya ingin dilulukan dan diangkat. Ini tidak ikhlas. Ketika ini dia tidak dapatkan, tidak dapat pujian, tidak dapat yang mengikuti pun tidak ada, tidak dapat kedudukan, akhirnya dia tinggalkan tolak ilmu. Karena dia tidak dapatkan apa yang diinginkan inginkan tadi. Ketidakikhlasan. Kalau orang yang ikhlas, biar orang memuji, biar orang mencela, biar orang merendahkan, biar orang menjatuhkan, yang saya cari ridho Allah. Yang saya harapkan pahala Allah. Orang yang seperti ini tidak peduli celaan, tidak peduli pujian, tidak akan pernah merubah niatnya. Tetapi ketika pujian akan menjadikan dia bangga dan celaan menjadikan dia lemah, berarti belum begitu kuat keikhlasan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang belajar takut dipuji, betul? Atau beribadah takut dipuji sehingga dia menyembunyikan ibadahnya. Lalu dia berusaha mengikhlaskan kepada Allah. Tapi suatu saat ketika dia beribadah dia dicela, dia meninggalkan ibadah. Karena apa? karena dicela. Orang yang meninggalkan ibadah karena dicela pun ini bentuk dari orang yang tidak ikhlas. Tolabul ilmi belajar menuntut ilmu jadi seorang salafi ya lalu tidak dihormati orang umpamanya tidak dihargai orang akhirnya dia meninggalkan tolabul ilmi. Berarti orang yang seperti ini yang meninggalkan ilmu karena takut celaan sama seperti orang yang mencari ilmu karena ingin pujian. Kenapa? Karena orang yang takut dicela pada hakikatnya dia minta dipuji. Ketika dia tolabul ilmi dan dia dicela orang lalu dia meninggalkan meninggalkan agama Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah, menunjukkan belum kuatnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotornya keikhlasan. Maka syahwat ini faktor yang paling paling besar menjadikan seseorang tergelincir dari tolabul ilmi. Diangan-angankan Jangan angankan yang panjang. Oh hidup kamu nanti seperti ini. Kalau kamu tidak begini nanti seperti ini. Diberikan rasa takut. Akhirnya betul-betul takut tolabul ilmi. Ketika takut tolabul ilmi, tumbuh syahwat ingin mendapatkan dunia. Faktor yang kedua dikatakan Imam Qayyim rahimahullah taala adalah selain syahwat adalah syubhat. Syahwat tadi keinginan dunia tadi, fitnah dunia tadi obatnya adalah ibadah. Obatnya adalah ilmu. Ibadah dan ilmu ini merupakan obat daripada syahwat. Rasulullah mengatakan badiru bi'amal fitanan kaki lail muzlim Bersegeralah kalian beramal. Fitnah itu, ujian itu Fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Bisa jadi di sore hari dia beriman, di subuh hari dia kafir. Wa yusbil mu'min wa yamsil kafir. Bisa jadi dia di subuh hari dia beriman, tapi di sore harinya kafir. Badiru bi'amal bersegeralah dalam beramal. Termasuk obat dari syahwat adalah beramal. Syahwat hawa nafsu, syahwatun nisa, syahwat dunia. Apa kata Rasulullah pada pada laki-laki yang ingin menikah? Ya ma'asyarul sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa illam pak bisyam fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah barang siapa wahai pemuda, barang siapa yang mampu menikah Falyatazawwaj, hendaklah menikah. Barang siapa yang tidak mampu maka pak bi bisyam, maka baginya berpuasa. Puasa benteng daripada syahwat. Puasa ibadah benteng daripada fitnah syahwat. Dan ibadah itu bisa dilakukan dengan adanya ilmu. Tidak akan mungkin orang bisa melakukan ibadah kalau tidak berilmu. Yang kedua, pintu syaitan adalah syubhat. Diberikan kerancuan. Kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami masalah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini banyak. Kalau seperti ini, subhat seperti ini, terkadang orang yang terlihat berilmu pun jatuh dalam perkara ini. Perkara subhat. Perkara subhat obatnya adalah ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada suatu perkara yang meragukan dalam agama, membingungkan dalam agama, tanya ahlul ilm. Tanya ulama, orang-orang yang rasikhuna bil ilm, yang ilmunya kokoh. Jangan karena baru belajar sedikit melihat masalah. Oh, ini masalah menurut saya begini. Karena begini dan tidak. Syubhat kerancuan dalam menilai sebuah kebenaran Ini tidak bisa yang menilai kecuali ahli ilmu. Ini pun pintu kedua dari syaitan ini adalah syubhat obat adalah ilmu dan bertanya kepada ahli ilmu. Syahwat obatnya adalah ibadah dan ilmu. Syubhat obatnya adalah ilmu dan bertanya. Ternyata dua pintu syaitan obatnya satu ilmu. ilmu yang menyebabkan dia bisa selamat. Maka ketika ada seorang yang menuntut ilmu, itu selalu syaitan mengganggunya agar dia meninggalkan kolabun ilmu. Karena ilmu merupakan pintu yang bisa menutup, kunci yang bisa menutup pintu-pintu syaitan. Pintu syahwat yang ditutup dengan ibadah, ibadah didasari dengan ilmu. Pintu subhat yang didasari dengan ilmu dan tanya pada para ulama, yang ketiga, yang menggelincirkan manusia kata Ibn Qayyim adalah kibar, kesombongan, merasa saya mampu dan yang lain tidak tahu. Merasa saya bisa, yang lain tidak bisa. Ini pun pada hakikatnya dikarenakan kurang ilmu. Orang yang kiber, yang sombong, yang dia merasa bahwa dirinya baik, dirinya besar, pada hakikatnya adalah orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena kalau dia berilmu, dia tahu bahwa manusia dhaif, khuliqal insana dhaif. Manusia itu lemah. Ilmu yang ada pada kita itu dari Allah. Kekuatan yang ada pada kita dari Allah. Kelebihan yang merendahkan orang lain. Maka ketika ada orang yang sombong, membanggakan dirinya, tidak mau menerima kebenaran, merendahkan orang lain, pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Karena tidak tahu siapa dirinya. Kalau orang yang betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak akan sombong. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? seberapa besar ilmu kita? Sehingga kita sombong. Seandainya kita berilmu pun ini fadilah dari Allah. Keutamaan dari Allah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, tidak akan bisa kita berilmu. Kelebihan yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita. Oh, kita diberikan harta lebih dari orang lain, lalu berlaku sombong. Buat apa sombong? Allah yang memberikan. Kalau bukan karena Allah, kamu tidak akan memilikinya. Ketika kamu sombong menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bodoh karena tidak tahu kotor nafsak, tidak tahu hakikat dirimu. Pintu yang ketiga datangnya syaitan adalah kiber. Batrohab wogom dumnas Menolak kebenaran dan merendahkan manusia Ilmu atau kiber ini dikarenakan kurangnya ilmu Maka tiga pintu syaitan tadi Syahwat, syubhat dan kibar obatnya ternyata satu obatnya adalah ilmu ilmu yang memancarkan amal ilmu yang ditanyakan pada para ulama ilmu pada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala tapi kalau ilmu tanpa amal syahwat akan masuk ilmu tapi tidak pernah beribadah tidak ihtimam kepada ibadah tidak ikhtimam kepada taat kepada Allah, tapi berilmu, syahwat akan masuk. Berilmu tapi tidak mau bertanya kepada ulama, tidak terus mau menggali pada para ulama, syubhat akan masuk. Berilmu tapi merasa diri hebat, kiber akan masuk. Maka berilmu harus beramal, harus ma'rifatullah dan harus dibawa bimbingan para ulama. Ketika tiga ini kita miliki, maka tiga pintu syaitan akan tertutup. Jangan pernah merakat mengatakan bahwa saya tahu. Tidak ada yang lebih tahu dari saya. Tidak, ini kesombongan. Setiap orang berilmu, pasti ada orang lebih berilmu di atasnya. Dan tetap bisa istiqomah di atas ilmu adalah ikhlas kuncinya. Kamu tidak akan bisa terus menuntut ilmu kalau kamu tidak ikhlas. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah teruslah menuntut ilmu dan perbaiki niat. Teruslah menggali ilmu, mengambil ilmu dari para ulama dan perbaiki niat. Karena niat akan menyebabkan datang pertolongan Allah. Tapi ketika niat kita kotor, niat kita karena dunia, niat kita karena ingin bangga-banggaan, niat kita karena ingin kedudukan, Orang seperti ini tidak akan lama Tidak akan bisa terus berdiri dalam tolabul ilmi Tapi ketika pokok niatnya Ketika pokok azam dan keinginannya mencari di Allah Maka orang seperti ini, insya Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong Maka jamaah kaum muslimin rahimah rahimakumullah Pada kesimpulannya Perbaiki niat kita ketika tolabul ilmi dan teruslah menuntut ilmu. Semua pintu syaitan bisa ditutup dengan ilmu dan ilmu bisa didapati dengan ikhlas. Ketika hilang ikhlas akan kotor ilmu, ketika kotor ilmu akan masuk syaitan dan kita akan tergelincir. Jangan pernah merasa aman siapapun kita. Karena syaitan akan bersumpah dan syaitan terus bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Mungkin ini saja nasihat dari saya. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi ikhwah-ikhwah agar terus istiqomah meneruskan niatnya dan terus istiqomah duduk di markis-markis ilmu di markis ahlu sunnah di markis yang dimana di situ disebutkan kalau Allah dan kalau Rasul bersabar sabar untuk terus menuntut ilmu karena ilmu merupakan kebutuhan kita dalam sehari-hari melebihi kebutuhan kita dari daripada makan dan minum. Kurang lebih mohon maaf oleh kesalahan itu dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada asatid kepada Ustaz Munzir juga Ustaz Ahmad Riza, Ustaz Abdullah, Ustaz, Ustaz Abu Yasir dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Jazakumullah khairan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara. Subhanakallah bihamdi Subhanallah ilaha illallah Nastaghfirullah wa natubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh